Oh buatan puasan, bosan. Ya, Nggih, sallallahu Nabi Muhammad. Alamati anak soleh. Wis kadung tak enak-enakno gak ditabuh. Ayo. Buatan usah pon ketutupan niku. Buatan apa-apa. Saken ketutupan. udah nggak kenapa-napa. buatan apa napa? Buatan usaha kita. Oke, mangke yang dah buatan semerat lekula kula manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semeriki semuangat, semeriki mboten kepirang suarane. Ngatek-ngatek. Kalau ulangi salam sepeda maling nggih. Nek jawabnya gak semangat berarti gak usah suwi-suwi. Mari masa Allah terurus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ngoten mawon nggih. Eh sekali lagi cek ini jangkep tiga nggih. Eh. Niku sing berdiri mboten napa-napa. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cek semangat rian nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. salli ala Muhammad. Ingkang kaulah hormati para alim ulama sesepuh tini sepuh para bunyai para kiai ingkang kaulah muliakan wabil khusus sahibul hajah sekeluarga ingkang kaulah muliakan Bapak Kiai Dawamul Muarif selaku Bapak Kepala Desa. Nggih. Oh jenengan. Lah jenengan kok dusel to mriku iku apa? Engkang kawula oh tasik keluarga. Oh kepala keluarga. Ingkang kawula mati, segenap pengurus ranting Nahdlatul Ulama Wabil khusus sahibul hajjah sekeluarga Bapak Muharram. Kalian Ibu Ramadan. <laughs> Bapak Muharram kalian Ibu Siva Fauziah. Ingkang kalau hormati dan paling saya sayangi adik kita yang dihitan adik Muhammad Azam Al-Khairi. Sedoyo para tokoh masyarakat ingkang tumut hadir, ingkang boten sakit kula sebataken setunggal-setunggal. Oh nggih, niku wau saking pundi sing beto banner wau? Kuali, Mbak. Pempek Eh, ngapunten, kula minus tiga setengah. Pembegal. Pembegal niku pundi? Oh, merebes tegal. Ya, tegal. Sedaya tokoh masyarakat, para bunyai, para kiai, sedaya ustadz ustadzah guru-guru kulo, ingkang kula taati, ingkang kulo tak takdimi, pun monggo kula jenengan muji syukur dhateng pun Allah Subhanahu wa taala sebab dalu niki kula jenengan saged akan acara kawan tenan sehat wal walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sehat sayang nggih? Ah sehat alhamdulillah. Kula niku nek semangat nek tenggene Jawa Tengah niku tiange semangat-semangat nggih. Oh, iya. Rumi. Nggih. Sadarengipun kula jak nonton Sing pertama niat napa niat? Ngaji. Awas, niatnya pun salah pun keliru. Gak oleh niat nyawang. Niatnya niat niat ngaos, niat ngaos, niat ngaji dalam ilmu ning Gusti Allah. Setitik kula paringaken diamalaken luweh manfaat. Ngoten nggih? Nggih, nek jenengan nyawang tok, yo ya Salawat salam datang kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ingkang Allah hormati, tepangakan pulau Nabila sakit. insya Allah sampun tepang sedaya nggih. sampun. Dereng. Kenalan terus. Nami kula Umi Laila, kula saking Surabaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, karena niki acara pertama maksudnya niku acara pertama setelah hari raya di sini nggih. Nggih. Momentumnya niku tasik halal bihalal, maka untuk yang pertama kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, salah yang jenengan sing kuwatah ten kula kula sepura. Jadi kula nyuwun agungipun pangapunten minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Momentum halal bihalal kadosnya ten niki monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Yang sudah putus hubungan monggo wayahe kados ngeten pumpung wonten pengajian niku wau nek wonten Sirek gantian. Pompong momentumnya pengaosan, monggo sekalian halal bihalal nyuwun sepunten kali rencangi. Ngoten nggih? Kula nyuwun agungipun pangapunten wayahe halal bihalal niki monggo dimanfaatkan sebaik mungkin. Sebab napa? Ngeten niki Bu, momentum halal bihalal halal bihalal niki kesempatan. Kesempatan juga bagi Joko-Joko yang pengen dolin ke rumah calonnya biasanya kan buatan niki buatan nonton alasan piye arep moro piye wayai kadosnya tem di diparani unjung unjung nek tem apa napa namine unjung unjung napa ngapleh ngapel duh buatan ngapel unjung unjung wes kuwi lah semeram ya paham ya onjong-onjong niku dolan teng tangga niki lho, ya sepurane. Oh ngapel tamine. Ah, mbolah, mbombo. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi asalnya halal bihalal niku bahasa Arab yang kalau kata ning kula, bibik kula niku kuliah di Mesir. Halal bihalal niku bahasa Arab yang tidak ada di Arab. Loh, nggih, ya napa ceritane? Halal niku asalnya dari kata wahlul. Wahlul oke data mil lisani. Jenengan nek semerap, wahlul itu artinya terikat, lepaskan, lepaskan. Artinya napa? Lepaskan. Nek wonten tiang ngomongin niku belibet, ngomongin niku kados kecepatan belibet-belibet itu bagaikan lidah yang diikat dengan tali. Lawayai halal niki plong, wahlul lepaskan. Bien Nabi Musa niku nek badhe kepanggih sing Nabi Musa ketika mau menghadap Firaun, beliau niku ndonga, "Rabbis rohli soderi wa yassirli amri wahlul." Rabbis rohli soderi lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, mudahkanlah urusanku. Wahlul uqdatam min lisani, lancarkanlah lidahku. Dan niku adalah doa yang sudah diberikan ke, eh, yang telah diberikan guru saya terhadap saya. Sampai sekarang masih kulo amalkan. Jadi nek nek wayahe kados ngeten badhe ngomong niku nek jenengan semerap kula umi-umi niku duduk donga sing piye-piye mboten. Mboten kok donga-donga sing mumbul-mumbul mboten. Nggih namung niku mawon Robbisyrahli sadri wa amri wahlul datang milisani. Ya Allah jenengan lancarno ilat kulo. Keporo tutup panggung kok saya belibet. Berarti gawan. Jadi wahlul niku eh halal niku berasal dari kata wahlul. Kalau di dalam kamus halal niku artinya mengurai yang kusut melepas tali yang terikat, menyambung yang putus, mencairkan yang beku. Termasuk THR-THR sing tasik beku sampai saat ini. Jadi artinya niku halal niku plong. Lah ceritanya ya ono po Dulu ceritanya ada halal bihalal niku awalnya rien negara yang hmm, jenengan kepingin ngajine serius ta biasa mawon. Oh sing serius ya Ayo tajak serius dirinya nih. Indonesia itu dijajah oleh negara dijajah oleh negara Jepang dan Belanda. Ketika Jepang dan Belanda sudah pulang, ketika sudah mantuk, ternyata Indonesia ini warganya berkelahi satu sama lain. Nek awak mau musuhe podo, tiang niku iso kekancan mergo musuhe podo, Nggih napa mboten? Oke, Begitu musuhe wis nyingkir tambah awak dhewe padha cakar-cakaran, padha tukaran. Akhirnya diadakanlah rekonsiliasi nasional oleh Presiden Soekarno. Jenengan semerap Presiden Soekarno. Mboten ayu ting-ting. Diadakanlah rekonsiliasi nasional, dikumpulkan elemen-elemen bangsa, seluruhnya dikumpulkan Nah, Presiden Soekarno ingin mendamaikan semuanya. Ingin didamaikan. Akhirnya apa? Presiden Soekarno niki sowan. Jenengan semerah boso sowan ya. Sowan tenggene Mbak Yai Wahab Hasbullah. Mbak Yai Wahab Hasbullah niku sinten? Mbak Yai Wahab Hasbullah niku Bapak E Paijo. Bayai Wahab Hasbullah niku tokoh Nahdlatul Ulama. Jarene sinten jarene Pak Soekarno, bayai. Yonopo yuk nopo nek misal acarane niki dinamakan halal bihalal. Jadi Soekarno ini suka dengan sesuatu yang belum didengar orang. Yuk nopo nek namine halal bihalal. Halal kan baik, bihalal kan baik. Nah, nek tukaran haram, berkelahi haram. Nek nek silaturahim halal, makanya jenenge halal bi halal. Nah, wayai kados ngoten halal bi halal, akhirnya dinamakan halal bi halal. Paham nggih? Nggih, sampun ngoten mawon nggih. Nggih, kula tak mantuk. Mangke lah dita, ditangleti tonggone, piye mau pengajian nih, Yo ya, alhamdulillah. neng umi nono napa? Halal bihalal. Apa iku halal bihalal wis sembo pokoknya teko. Wis mbok pokoknya gak ngerti. jadi yang pertama diniati maaf-maafan, ngoten nggih? Jenengan kepanggil kancane mamin muslimah ini taso fahani illa gufirallahu maqabla ayatafarroko. Jadi ketemu kancane salaman, maaf-maafan, plong. Ngoten nggih Bu nggih? Wayahe halal bihalal, monggo sedaya saling memaafkan. Lah dalu niki asline kula jenengan dikempalaken. Mergo napa sahibul hajah kepengin jenengan sedaya sing hadir mriki dungakne adik adik adik azam. Kocer. Tadi jenengan sedoyo dikumpulkan di sini untuk mendoakan adik azam. Semoga adik azam dijadikan anak yang soleh. Setelah dihitan, adik azam sudah harus melakukan kewajibannya. Jadi nek tiang dereng dihitan bu, niku dereng bersih. Maksudnya dereng bersih niku ya nopo. Jadi proses hitan niku eh, dipelkek ngoten lho. Dipelkek lalu diberi lho, sik talah iki ilmu. Jadi kebersihannya itu lebih terjamin kalau sudah khitan. Jadi proses khitan itu alatnya, alat vitalnya itu dipelkek, dibersihkan, lalu sudah bersih. Lalek dereng khitan, itu nggih dereng bersih berarti. Iki bapak-bapak ana sing dorong sunat po. Aja tuding-tudingan nang awake dhewe urus sunat. Siapa yang melakukan hitan pertama kali? Nabi? Nabi? Ayo sing bener tak kei hadiah. Malah wis dijawab bareng-bareng, masa tak kei hadiah kabeh. Jadi yang melakukan hitam pertama kali niku Nabi Ibrahim. Yang pertama kali melakukan hitam, mendapatkan perintah hitam dari Allah itu Nabi Ibrahim. Pada saat Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Bayang no, umur wolong puluh tahun di sunat. Eh, kok iso ngomong alot loh. Maka kulon jenengan tamriki kempal dungane Adik Azam, semoga Adik Azam setelah ini jadi anak yang so solih. Kewajiban kedua orang tuanya no anak sing solih. Kulon jenengan seneng napa mboten lek gadah yuga solih-solihah. Seneng. Niku wau lagune asline kate tak nyanyi no Cuman wis no ambek Mase, boleh ikut kulo gak sido nyanyi. Mas, wong bola aku. <laughs> Malih? Oh, nggih, mboten bosan. Nggih, sallallahu Nabi Muhammad. Alamati anak soleh hmm. Wis kadung tak enak-enakno gak ditabuh. Ayo. Alhamdulillah. Ya. Kedukuran oleh Joko Nada, untung kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, alamate anak soleh wonten sekawan. Bapak Ibu, mendidik anak soleh niku kudu papat niku wau. Badane mukmin, setelah mukmin. Mukmin niku napa? Beriman duweni iman sing bagus. Sebab nopo iman itu adalah pondasi seseorang melakukan aktivitas. Jadi orang itu kalau melakukan aktivitas niku baik berarti imannya juga baik. Iman itu menjadi pondasi kuat kalau jenengan melakukan aktivitas. Makanya kanjeng Nabi selama dakwahnya niku beliau berjuang memperbaiki iman orang-orang yang imannya kurang. Beliau membebaskan dari kekafiran, beliau membebaskan dari bergantung kepada selain Allah. Jadi iman itu adalah bergantung kepada Allah tok, tidak bergantung kepada selain Allah. Bergantung kepada Allah, insya Allah aman, beres. Nek bergantung kepada manusia, wes pasti bleset, wes pasti kece Wah. Nek bergantung kali Allah aman karena apa? Allah niku teman yang paling setia. Selain Allah gak setia. Contoh, bojo niku lak koyok setia-setia oh. tak? ta? Bojo ini jenengan niku lho koyok setia-setia oh. Apa maneh manten anyar? Hmm, Masya Allah, kuwoyok yok yok andai engkau mawar, aku jadi durinya. Andai engkau dunia, aku jadi mataharinya. Andai engkau hidung, aku jadi umbelnya. Koyok yo yo tadi bojo. Niku koyok koyok setia setia. Oh. Seperti koyok yo yo oh, teman sing setia. Padahal bojone jenengan setia kalian jenengan. Niku mergo jenengan pasti urip. Gimana pembatan? Bojone jenengan iku setia kali jenengan mergo jenengan tasik urip. Nek wis mate, ya. Nggih, ngapunten basa kula kasar. Ngapunten nggih saya belajar nggih. Nggih, saya bulaja lek kepengin niki sing alus nggih monggo ngundang ustazah saking bangsa alus. Tapi bojone jenengan niku setia kalian jenengan mergo jenengan tasik murid. Nek jenengan sampun mboten wonten nggih. Golek maneh. Makane kula jenengan dikengken memperbaiki keimanan. Imane anak kula jenengan iki nggih kudu apik, kudu bagus. Kalau Gusti Allah kudu bagus, oh gak ngurusi dunya tok. Omah oh, gede magrong-magrong pinggir embong, tanduran nih lombok lan. Apa kok ngawur tok ngono ayo Ayo tandurane lombok lan. Sing metik udele. Bojo ayu moblong-moblong persis sundel. Ditinggal mati dipek. Niki Pak Kepala Desa ta? Masya Allah, Masya Allah kita mau gak mari-mari. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi imaniku kula jenengan kudu bagus. Napa sih imaniku tidak bergantung pada selain Allah? Bergantung mek kali Gusti Allah tok. Bergantung kali manusia. Kecewa. Estu, sami, kula nggih sering merasakan kecewa kali manusia. Nggih napa mboten? Nggih, jenengan merasakan kecewa kali manusia. Sering nggih? Oh, sering. Makanya kula niki nggih Buatan berharap kali manusia. Wis pasti kecewa. Kau Koyok pengajian kados ngeten niki. Nggih kula mboten berharap nemen-nemen, kula berharap ditambahi mboten. Mboten. Berkate maksudnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan berharap kepada selain Allah. Kalau cerita nih permasalah masalah kecewa-kecewa niki. Makanya kalau jenengan gak oleh arep-arep nanggone menungso. Kalau niku sering naik berangkat pengajian niku dalam keadaan luwe. Dereng ma'am emang sengaja. Wes gak usah mangan kok disuguhi. Oh semangat kula. Oh yo yo pengajian pun nyanyi mantun ngoten adae kedukuren. Oh pegel rek mari ki mangan, mari ki mangan. Mari kita disuguhi dadakno yang meneng tok. Napa? Nggih mboten napa Oh, geng, geng, geng. Di ki kok tak gak teko-teko. Berharap kepada manusia wis pasti kecewa. Jangan berharap kepada manusia. Ndi rek tak arep-arep Saibul Haja iki aku gak dikeki mangan-mangan ya. Oh wes ketemu saya belajar sing asli. Tadi ternyata sing nemoni kulon niku mboten sohibul hajae sing asli. Sohibul hajae CJ. Oh mboten niki. Ternyata wonten malih kula sing gadah damel. Oh geng-geng nggih alhamdulillah. Kula nyuwun foto angsal. Jadi jangan berharap kepada manusia, berharap jenamung kepada Allah. Allah. Makanya kulon jenengan dede anak monggo dikuatkan imannya anak-anak edisi nol anak ini nanggone tempat yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kula jenengan cek nih anak-anak niki terus ban serep sing api sing bagus didikannya luar biasa agomone nggih api ngoten nggih Bu nggih temeriki wonten TPQ wonten madrasah dinia ya? wonten nol anak anak ini temeriku ngoten nggih Bu nggih nggih jadi iman hanya kepada Allah Allah alamate anak Soleh iku papat badane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane tutur katanya bagus Jenengan nek semerap orang itu bisa dilihat dari tutur katanya Nek tutur katane api, oh api. cari ibu-ibu, yo kak mesti. Ayo, ono pasti sing ngomong ngono. gimana napa mboten? terima. Ah, kadang apik nang ngarepe tok. Kadang wonten tiang niku pele-pele, Bu. Ya Allah, nek nang ngarepe ngono Masya Allah, uapi. Ya Allah yu, sampe niku wedake apa yu, kok iso uayu kaya ngono iku yu. Nang atine, lah paling ya operasi plastik. Tapi Bu, eh, jikalau kita, jikalau jenengan, jikalau kulon jenengan tidak bisa mengucapkan tutur kata yang baik, lebih baik di ya. Mulane anak-anak e kulon jenengan monggo di API tutur katanya. sekiranya kok kenek lingkungan sing elek, monggo diarahkan ojo ngene nak, sing halus nak, ngoten ngendi kane ngendikane kapindo mulia akan ing wong wane Niki penting. Sebab menapa kata lari-lari niku sukses tapi melupakan orang tuanya. Kata nggih napa? Beten. Nggih nggih. Kata lari niku sukses sampai lali wong tuane. Waya riyaden mboten didolani blas telung tahun. Didolani oh riyo ya, ya, rek wis telung tahun gak nang ibu. Menesuk tak nang ibu dolen riyo. Ya. Nggih anake papat digawa kabeh nang jero mobil. Tutuk kono assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam ditampani ibu e. Mari ngono datang jojok dapur, gula kopi diangkat kabeh deket nang mobil. Petik-petik nang kandang di kabeh deket nang mobil. Di gawai kabeh jajan-jajan di gawai kabeh mantan ngoten pun Bu alhamdulillah kalau tak pamit mantok, ge iya nak Ibu e disalami dikai amplop dikai kongguan siji Mari ngono amplopnya dibuka. Ya Allah, alhamdulillah saya ketemu. Rampoke wis mulai. Kadang wonten tiang niku ya Allah gadolan nanggone wong tuane pirang-pirang tahun. Wonten apa kata? Padahal kesuksesan anak berasal dari doa orang tua kapindo mulia akan ing wong tuane kaping telu asih <laughs> sayang kali arek cilik setelah gawe becik kaping papat gama laken ilmu ne dadi tanggung jawab nggih kok ngowotoki ngopo e Bu dadi makane kula jenengan penting memikirkan iman imaning anak sebab pondasi perilaku seseorang niku tergantung imannya nek nah, imane bagus insya Allah kula jenengan berperilakunya juga bagus. Kali Gusti Allah bagus, kali podo menungsone nggih kudu ba bagus. Kadang tiang niku pele-pele, nek ambek wong soge api, nek ambek wong sedengan ya gak patek api, nek ambek wong melarat ora api. Wayahe diundang pengajian nanggone wong soge, wow moro kabeh. Berkate gede, berkate gede. Barang nang omahe wong gak duwe ora usah teko berkati mek gedang siji. pele-pele kadang bersikap dengan orang yang beda agamanya jahat. Padahal Bu, kulon jenengan niki buatan angsal pele pilih sesama manusia. Nek jenengan semerap di dalam eh, lagu Yalal Waton wonten hubul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Maka bentuk cinta tanah air menyadari bahwa Indonesia niku beragam suku, bangsa, dan agamanya. Kulo paringi cerita ilustrasi. Misalnya ya, ini cerita ilustrasi mawon ya. Suatu ketika ada kecelakaan. Duh! Ada kecelakaan. Oh, parah. Mobilnya sampai hancur Sing nyetir niku sampai getien luar biasa. Sik kula nggih kaget kula tak ngombe sik. Nyampe pun di bawah. Nyampe bundi Oh, oh aladar iku mau ta. Lah niku kecelakaan manton ngoten, niku getian luar biasa. Uh, getian luar biasa jenengan manton saking lebo. Ini semerap lebo. Sawah. Jadi basa Surabaya nih sawah niku lebo. Iku kebo mas, kebo. Jadi jenengan mantun dugi sawah numpak sepeda ontel. Ya Allah, nak kecelakaan. Kebetulan gak ono sing nulungi. Sing nulungi gak ono, dekne kecelakaan dewean. Mantun ngoten jenengan kepengin nulungi marani tenggene mobile. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Getihen luar biasa korbane. Korbane getihen luar biasa. Jenengan jenengan kecelakaan gak nggih? Gak Mas, gak Mas. Lah aku segetin kok ngene kok takon ngono ki lha apa ya, Mas? Nggih, nggih, nggih, kula tolong, kula tolong. Niki soalnya mboten wonten tiang. Kula tulungi. Saya tolong, Pak, saya tolong. Bapak, ini dari mana? Dari Indonesia ya, Pak ya? Oh iya, dari Indonesia. Saya warga negara Indonesia. Ya, Bapak agamanya apa, Pak? Agamanya apa? Islam saya Islam. Oh, alhamdulillah Islam ya, Pak. Ya, iya iya. Ya udah saya tolong, Pak, karena Bapak Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah, Pak? Mate, Bu. Makanya kulon jenengan buatan asal pele-pele niku adalah saling kasih sayang sesama manusia tanpa memperhatikan latar belakangnya dia siapa, agamanya apapun ditolong. Mergo hubul waton minal iman cinta tanah air niku termasuk bukti cinta tanah air. Nopo toleransi beragam budaya, suku dan agama. Mulane iman, iman itu Cek, cek, cek. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu ingkang kula hormati, niki kula tanglet ya. Kula ngaos sampai jam pinten? Nggih, nggih. Ya pun subuh nggih. Oke, sampai subuh nggih. Nggih, cukup sekian dari saya kula tutup. Jadi makanya kalau jenengan imane kudu bagus. Mantun setelah Islam, yang pertama jenengan Islam sebagai orang muslim, jenengan wajib menjadi orang mukmin, orang yang beriman. Allahumma sholli ala Muhammad. Imane kudu bagus. Cara memperbaiki iman, memperbaiki hubungan dengan Allah, lalu memperbaiki hubungan sesama manusia. Lek hubungan kali Allah, Kemarin kalau jenengan Ramadan digembleng niku hubungan kali Allah. Sebab napa pas wayah Ramadan kalau jenengan gak oleh melakukan hal-hal yang seharusnya boleh dilakukan sehari-hari. Mangan, halal nopo haram? Halal. Ketika Ramadan kalau jenengan boten asal mangan. Ngombe, halal nopo haram? Halal. Ketika Ramadan kulon jenengan boten angsal ngombe berhubungan kikuk-kikuk halal kalih bojone halal nopo haram ketika Ramadan buatan angsal tidak diperbolehkan kulon jenengan dikengken ngempet dikengken ngempet puasa itu bu artinya niku menahan Kulon jenengan dikengken menahan dari segala sesuatu aktivitas yang biasa kulon jenengan lakukan halal tapi tenggane poso kulon jenengan dikengken ngempet. Lek jenengan semerap, imsak kurang 10 menit. Semerap ya? Imsak kurang 5 menit lah. Imsak niku artinya ngempet dari lafat amsaka yumsiku imsak artinya menahan artinya ngempet. Makanya nek tenggene masjid imsak kurang 10 menit. Niku bisa diartikan ngempet kurang 10 menit. longge ngempet kurang 5 menit. Sekarang tibalah waktunya Ketika Ramadan, kalau jenengan memperbaiki hubungan kali Gusti Allah digembleng, keluar Ramadan, Idul Fitri, kalau jenengan hubungan sesama manusia kudu bagus, kudu Pi Kadang wonten tonggo sak sak tangga seledat, seletet, encap, ceplorak. Padahal tonggo awas Bu berbahaya sikap iri kali tonggo niku berbahaya. Tukaran ambek tonggo niku berbahaya. Uang nek wis duwe sikap elek ati nanggone tonggone, niku delok suarane tok ae gak kolu. Nggih napa mboten? Delok suarane tok ae wis gak kolu. Ana sepeda montore tonggone liwat, weng. Bedes iki mau nang di bedes. Mergo saking gak senenge. Kate metu oma delok tangga sing gak disenengi melbu maneh boleh gak sida. Wes tak liwat buri, padahal buri got. Ya kecegur. Wayahe salat. Oh aku tak jamaah nanggone masjid, tapi budal kari-kari. Cene gak ketemu wong iko. Dadak budal kari-kari, sing tanggane sing gak disenengi ya budal kari pisan. Boleh ketemu pinggire pas salat Allahu Akbar tangga sing gak disenengi lagi teko Allahu Akbar. Dene salat boleh gak khusyuk, Bingung, ya apa iki salame? Salam kan oleh. Akhirnya dek neng ide, Assalamualaikum. Mergo duwe sifat elek ati. Mangkane gak usah duwe sifat elek ati kalih tong. Gak, gak usah iren-irenan. Monggo bersyukur dengan hidupnya sendiri-sendiri. Nikmat dirasa no Dewe, dewe nikmat niku no dewe dewe Mboten wonten, Bu, jenengan iri ambek tonggone terus uripe bahagia, mboten wonten. Jenengan tidak akan bahagia kalau jenengan tidak bisa bersyukur. Iri terus sampai tonggone, tonggo uripe enak, hasut, kullu dinikmatin masudun. Tonggo enak hasut, tonggo bojone guanteng putih dukur sogeh mobilan pisan bojone dhewe elek ireng kadasen pisan. Mate, iri karo tangga uripe gak tenang nggih Bu nggih. Nggih, wayahe pengajian koyo ngene metutut ae gak iso guyu belas. Mulai ditakoki boncone, "Dek, wis teko Dek pengajian?" Wis. Wis teko. Lah apa mulai pengajian kok dadi jahat ngono, Kak? Aku iki gak jahat. Aku iki lho mangkel ambek sampean gara-gara ndelok tangga-tangga iki lho mangkel ambek sampean. Mbak Yu gelangi pitu, Mbak Ton gelangi sepuluh. Pancene bojone wong-wong iku nages, gak ala bojoku gak patek teges. Lah iya ya ngono ya ini urip gak ono enake belas. Jarine bojone sing lanang, "Lho, lambemu kok tambah gak kena dirungokno iku lho, Dek." sithik, kok iso ngomong ya ono ya ini gak ono enak blas urip karo aku. Lah mau dalu sing merem-merem ambek ngeringi-ngeringi iku sapa? Makanya gak usah iri karo tonggo, nikmati rasa no dewi dewe. Menungso urip neng alam donya. Mbak, mari mbak, maju. Oh gendong anak. Dijawab, alam donya sakit ya, Ayo, menungso seorep neng alam donya. Kok endel ngono sih? Mriki, menungso neng alam donya. Wajib usaha kelawan dongo, dongo hasil ora maksud kang den sejo kumantung ngersane sing maha kuasa menungsa urip tinitah padha Aduh. Bentetunya dicatat beda mula ati kututan sanrimo ora usah meri-meri karo tangga wes wes wes dikandani eh gak ngono Ake wong stres mergo urip gak beres tansah ngersula atine ngongso rinawengi kolek donya kaya wong sing Marhaban ya Nurul Aini Marhaban Jatal berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama dalam acara apa ini? Terus bolak balik ngaji yo apa itu? Niki mangke wonten sing doa? Kulo sing doa? Nggih, berarti double nggih. <laughs> Mboten Al-Fatihah kangge ibu kula. Kula angsal nyun barokah Fatihah nggih.